Sari Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Jawablah Ken Umar. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Uma. Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Uma, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya. Hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Cerita Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah ayahmu selama ini sudah mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu Adi Tawang Alun. Karena membahayakan jiwa orang banyak, rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-651 ini, dengan para pemain Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lohgawe, Arya sebagai Wong Panambas, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Anis Yuliatri sebagai Emban, Endang Sagita sebagai Dukun Culing, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. di langit belahan timur dengan cahayanya yang muncrat menerangi segenap isi jagat raya. Dan Arok dengan dikawal para Cigading kembali ke Singasari dengan perasaan yang sangat kesal karena tapa berata yang dilakukannya tidak menghasilkan apapun. Berantakan karena gangguan yang tidak terduga-duga, bahkan dilecehkan pinaka swasti ratu. Demikian juga dengan butut gajah longkar telah meninggalkan padang karautan yang hangus itu, kembali kepada pokan dandang kandaga. Tinggal Brahmana Loh Gawe yang masih termangu di sisa kebakaran padang karautan itu. kejadian yang tidak terduga-duga sebelumnya. Semuanya saling melirik dan mengkait. Dan sulit mendebak apa yang kemudian akan terjadi. Meski dalam rentang waktu yang hanya sejengkal akan datang. Sri orang yang sakti mandraguna. Dulu aku temukan di padang karutan ini. Dan aku membawanya untuk mengabdi pada aku Tunggul Amat tunggu. Nasib telah membawanya ke kursi kencana yang ia duduki sekarang. Ken Arok, seorang sakti mandraguna yang jayang palugon. Semula aku menduga tidak ada lagi kesaktian yang mampu melebihi kesaktian yang dimilikinya. Namun ternyata sekarang masih ada yang mengalahkannya. Tinggi gunung masih ada awan tingginya awan masih kalah dengan langit. Di atas langit masih ada bintang-bintang. Yang terjauh masih ada yang lebih jauh lagi. Oh, jagat Dewa Batara. Tidak peduli pada siapapun, Brahmana Loh masih tetap duduk di padang karautan sisi timur itu. Di beberapa tempat masih terlihat asap mengepul. Dan di tempat di mana Brahmana Loh Gawe itu berada, nampak bekas pertempuran bagai tanah yang baru saja dibajak. Batu sebesar kerbau nampak retak dan sebagian pecah berhamburan. Entah tangan siapa yang telah menyengatnya dengan kekuatan yang luar biasa. Sementara sang waktu terus berlalu, hingga tidak terasa, malam berikutnya pun menjelang. lagi dengan padang yang porak-poranda itu. Namun seperti ada sesuatu yang mencegahnya, sebuah dorongan untuk bertemu dengan seseorang. Orang itu menurut pengakuannya telah mati. Ia menemuiku untuk bercerita masa silamnya dalam keadaan sudah mati. Dan ia bangkit dari alam kematiannya atau bangkit dari dunia kuburnya. Adakah malam ini ia akan muncul dan menemuiku lagi. Ah, wong panah yang sama dengan kemarin, hanya tempatnya saja yang telah bergeser. Bintang-bintang gemerlapan, Loh Gawi ternyata masih tetap bertahan di tempat itu. Untuk mengganjal perutnya, Loh Gawi telah menelan beberapa potong makanan kering bekalnya dan meneguk sedikit air dari kampil tempat minumnya. Akan terpenuhikah keinginanku untuk bertemu dengan Wong Tanambas? Jika tidak, tentu sia-sia apa yang aku lakukan di sini. Sang waktu terus bergeser ke arah sedikit lebih malam. Brahmanaloh gawe tersenyum ketika akhirnya dia melihat seseorang sedang berdiri termangu di kejauhan. lagi kisah anak wong Panambas. Ternyata kau masih berada di sini, Brahmana Lokawe. Sebagaimana yang kau lihat di sana. Apakah masih ada sesuatu yang harus kau kerjakan hingga kau masih berada di sini? Mungkin karena aku sudah akrab dengan keadaan di padang karautan ini. Suara lolong anjing atau serigala atau lengkingan-lengkingan aneh yang muncul di padang ini mulai akrab dengan telingaku. Di sini, kepalaku seperti dipaksa untuk berpikir dan berpikir. Kesimpulan apa yang kemudian kau dapatkan? Oh, terlalu dini untuk menarik kesimpulan di sana. Yang aku dapatkan justru betapa luasnya padang belantara yang berada di depan. <laughs> Setidak-tidaknya ada sesuatu yang kau dapatkan kebingungan. Benar, Kisanak. Itu yang aku peroleh. Roy merasa gembira bertemu dengan Wong Panambas itu dalam sebuah kesempatan. Dia sengaja memperhatikan wujud orang yang mengaku telah mati itu dengan seksama. Diperhatikannya dari ujung kepala hingga ke telapak kakinya. <sighs> Haruskah aku mempercayai apa yang dikatakannya? Bahwa ia sebenarnya telah mati. Wujudnya Aku seperti berhadapan dengan orang yang sebenarnya. Kakinya melekat di tanah. Apakah ada sesuatu yang janggal pada tubuhku, Brahmana? Oh, benar. Memang ada yang aku renungkan. Apakah itu? Wajahmu. Jika kau masih muda, kau tentu mirip sekali dengan Ken Arok. Iya. Yes. Karena dia anakku. Oh. Tentu dia mirip denganku. Ciri-ciri pada wajahku atau tubuhku tentu menurun kepadanya. Di samping itu, Kisanak telah menurunkan pula sebuah takdir yang luar biasa kepadanya. Ken Arok itu sekarang telah menjadi seorang raja yang besar. Putra Kisanak itu telah melakukan sebuah perbuatan yang luar biasa dan nyaris tidak masuk akal. Ia hanya seorang Ken Arok. Dalam waktu singkat ia telah menjadi seorang aku. Dan kemudian membawa segenap prajurit Tumapel segelar sepapan menyerbu ke diri. Benar-benar luar biasa. Sikap dan sifat itu tentu menurun dari ayahnya. Itu yang aku justru heran Brahmana Logawi. Aku merasa aku tidak mempunyai perilaku semacam itu. Aku harus merasa heran jika menurunkannya pada Ken Arok. Tetapi Ken Arok telah memilikinya. Kau senang Ken Arok menjadi raja? Anak keturunanmu menjadi penguasa tertinggi di Singosari. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku malah menyesal. Oh, apa yang kau sesalkan? Kenapa dulu aku tidak bisa mengendalikan diri? Aku nodai ibunya yang bisu itu. <laughs> Kejadian yang menyebabkan aku tersesat ke dunia ini. Ah, Kisana, apa yang telah terjadi tidak mungkin terulang kembali. Hmm? Tidak ada siapapun yang mampu menggulung membalik waktu. Jika ada yang melakukannya, tentu para dewa akan murka. Sekarang, Padang karautan ini telah menjadi tempat yang tidak menyenangkan sama sekali. Tidak ada ular-ular yang berkeliaran dan akrab bergaul denganku. Hangus dan terbakar. Oh, apakah hangus dan terbakar itu juga kau rasakan di dalam dunia kematianmu ke sana? <laughs> Panasnya seperti neraka, Brahmana Lokawi. Eh, Sudahlah, aku mohon diri. Aku harus kembali. menjawab. Wong panambas itu kemudian melangkah pergi. Langkahnya perlahan, tidak tergesa-gesa. Di saat itulah Brahmana Lohkewi merasa perlu memperhatikannya dengan seksama. Dada Brahmana Lohkewi itu berdesir ketika melihat wujud Wong panambas yang masih berada dalam jangkauan pandangan matanya itu semakin lama semakin kabur, semakin lamat-lamat untuk kemudian lenyap tiada bekasnya. orang itu menghilang. Oh, ya Tuhan yang Maha Agung, nampaknya aku memang harus mempercayai kata-katanya bahwa orang itu benar ayah Ken Arok. Aku harus mempercayainya bahwa orang itu benar-benar sudah mati. Ya, baru saja aku berbicara dengan orang yang bangkit dari kematiannya. Wong Panambas. Kukidungkan puji dan doa. Semoga kau mendapatkan ketenangan dan ketentraman di alam kelanggenganmu. adalah di malam yang sama di Istana Singasari. Alam sendiri, dan Dedes termangu, dan seperti terngiang-ngiang percakapannya dengan Brahmana Loh Gawin. Dalam beberapa hari yang telah lewat, Kata-kata Brahmanaloh gawe masih terngiang-ngiang di kepalanya. Mengharu biru dan mengalir di segenap pori-pori darahnya. Merangsang denyut jantungnya. Mengusik relung hatinya yang paling dalam. Kenderes yang selama ini selalu mengalah dan mengalah. Tiba-tiba telah tergugah untuk melakukan sesuatu. Dan Dedes tiba-tiba merasa dia tidak bisa membiarkan siapapun mengusik anaknya, Anusapati. Aku tidak boleh hanya berdiam diri dan pasrah tidak akan membiarkan Sri Baginda atau siapapun akan menggunakan keris itu untuk membunuh anakku Anusopati. Keris itu harus aku kuasai. Oh, tetapi bagaimana caranya? Dengan mencurinya? Oh, cara semacam itu tidak akan aku lakukan. Aku harus membicarakannya dengan Sri Baginda jika tuanku itu telah pulang dari padang karahutan. Ken Dedes yang hamil muda itu bangkit dari kursi malasnya. Dia melangkah menuju ke pendopo. Di sana nampak beberapa orang prajurit yang sedang berjaga-jaga ditimpa oleh cahaya oncor yang dinyalakan di beberapa tempat. Kandedes kemudian kembali masuk ke dalam Wisma Keputren. Hatinya yang resah semakin terasa gundah. Aku tidak boleh ragu-ragu. Aku harus berani mengutarakannya kepada Sri Pakinda. Keris itu harus aku minta. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggunakannya. Bukan hanya karena keris itu akan menjadi bahaya bagi anakku. Akan tetapi juga bagi siapapun. Aku harus berani mengutarakannya kepada Sri Pakita. Thank you. itu, sebagaimana malam-malam sebelumnya, suasana di dalam istana Singasari dalam keadaan tenang. Senopati Diposari yang mendapatkan kepercayaan dari Sri Baginda untuk menyelenggarakan pemerintahan, benar-benar melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Namun berbeda dengan Wisma Keputren Ken Umang, istri kedua Ken Arok itu digelisahkan oleh keadaan anaknya. Oh Jaya terkena demam. Bagaimana, Mbak? Uh, ampun, Tuan Putri. Rupanya Tuan Muda Tohjaya terkena demam. Apakah keadaan ini wajar, Mbak? Uh, maksud Tuan Putri? Apakah sakitnya anakku ini bukan karena ada yang membuat? Pasti ada yang membuat. Tidak mungkin tidak. Aku yakin. Jauh sebelumnya aku sudah mengira. Mumpung Sri Baginda tidak berada di istana untuk beberapa hari lamanya. Dan Dedes itu pasti akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencelakakan anakku. Sakit ini jelas sakit buatan. Aku tidak melihat sakit yang seperti ini. Tubuhnya panas sekali, Tuan Putri. Itulah, jelas sekali. Pasti Kendedes telah mengguna-gunainya. Barangkali maksudnya agar Tojaya mati. Sial, kita harus melakukan sesuatu, mbak. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri? Aku akan membalas perbuatan Kendedes itu. Aku akan membalas menenungnya. Biarkan Dedes itu sendiri yang mampus. Dengan cemas Ken Umar berusaha menenangkan Jaya yang menangis. Tubuh bayi itu terasa panas sekali. Dan tidak berapa lama kemudian, seorang dukun yang dipanggil telah datang. Ia seorang perempuan yang sudah tua, mata kirinya juling. Hamba menghadap, Tuan Putri. Kami menunggumu. Lama sekali. Apa saja yang kau lakukan? Uh, ampun, Tuan Putri. Hamba sedang membantu seorang perempuan bersalin. Hamba harus menunggu kelahirannya. Kau pikir anakku tidak lebih penting dari perempuan yang akan melahirkan itu? Seharusnya kau meninggalkannya, biar ia melahirkan sendiri. Hamba, Tuan Putri. Sekarang kau periksa anakku, cepat. Hamba, Tuan Putri. Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Kenan dari Ken Umang, Dukun Juling itu segera memeriksa Toh Jaya yang menangis menggap-megap. banyak bagian tubuhnya. Dukun Juling itu kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Menurut hamba, putra tuan putri terkena demam. Mungkin beliau telah salah makan sesuatu yang kemudian menyebabkan tubuhnya panas seperti ini. Oh ngawur, bukan itu penyebabnya. Oh, hamba Tuan Putri. Periksa lagi dengan lebih cermat. Apa penyebabnya, ha? Wah, apa ya? Dengar, di istana ini ada orang yang hatinya jahat dan bermaksud mencelakakan anakku. Mumpung Sri Baginda tidak sedang berada di istana untuk beberapa saat lamanya. Orang jahat itu bermaksud membunuh anakku. Itu sudah jelas, mengerti? Hamba, tuanku. Lalu siapa yang melakukan? Siapa lagi kalau bukan Ken Dedes? Nah, kau sudah tahu penyebabnya. Sekarang sembuhkan anakku. Hamba akan mencobanya, Tuan Putri. Tetapi hamba harus membuat ramuan lebih dulu serta mencari bahan-bahannya. Gila, jadi kau kesini belum menyiapkannya? Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Sebelumnya hamba belum tahu apa penyebab sakit Tuan Muda Tohjaya. Sedang setiap penyakit, pengobatannya tidak sama, Tuan Putri. Hah, terserah tetapi cepat lakukan. Dan awas, kalau sampai kau salah dan malah mencelakakan anakku, aku akan melaporkan pada Baginda. Dan kau akan dihukum gantung, tahu? Uh, hamba Tuan Putri. Sudah, pergi sana. Eh, eh, tunggu. Hamba Tuan Putri. Kau sedang memandangku? Hamba Tuan Putri. Mengapa arah pandangan matamu seperti itu? Uh, uh, uh, hamba... Kau memandangku dengan mata kiri atau mata kanan? Hamba... Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Two. Bermata juling itu mengumpat di dalam hati ketika Ken Umang mempersoalkan tatapan matanya yang tidak searah. Dengan ditemani oleh Emban yang semula menemani Ken Umang, dukun itu mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ramuan. saja yang kau butuhkan, Yu? Uh, aku membutuhkan beberapa ramuan, terutama daun dadap kerep. Bahan yang lain aku sudah punya. Kau mempunyai beberapa lembar daun dadap kerep itu? Uh, kebetulan aku punya. Demam yang dialami oleh tuanku Toh itu akan sembuh hanya dengan tapel daun dadap kerep dan tapel bawang merah. Kecuali jika benar seperti kata Tuan Putri Bahwa sakit Tuan Muda Tojaya itu karena ada yang membuat Atau guna-guna Apakah menurutmu benar begitu? Uh, ah, entahlah, Yu Aku akan mengatakan sesuatu Tetapi Simpan rahasia ini rapat-rapat ya Kenapa? Menurutku Tuan Putri Kendedes tidak mungkin melakukan itu. Sakit yang diderita oleh Tuan Muda Tohjaya itu sakit yang lumrah. Sakit sewajarnya, bukan karena guna-guna. Aku juga berpendapat begitu. Tetapi jangan sekali-kali kau mencoba mengutarakan pendapatmu itu di hadapan Tuan Putri Kenumang. Akibatnya akan mengerikan. Dan Hmm. kenapa, Yu? mataku memang juling. Akan tetapi aku tidak senang jika ada orang yang menyebut langsung seperti tadi itu. <laughs> Maklumi saja, Yu. Dan jangan marah. Yang kau hadapi itu istri tuanku Sri Rajasa, Raja Singosari. Aku mengerti itu. Hmm, tetapi menurutku, pandangan matamu memang aneh, Yu. Apakah kau sedang memandangku? Iya, mengapa? Oh, aku merasa kau ini memandang ke arah lain. Ah, kau ini. Kau sama saja dengan Tuan Putri Ken Umang. Hmm. dilakukan oleh dukun juling itu, demam Toh Jaya akhirnya mereda, bahkan kemudian tidur dengan pulas. Tetapi dibayangi oleh prasangka yang terlanjur merebak dan tumbuh subur di dalam hatinya. Ken Umang tetap menduga semua itu pasti ulah Ken Dedes. Hari terus bergeser hingga mendekati saat pagi. Ken Umang tetap terjaga, Ken Umang merasa mengantuk sekali, tetapi mengalami kesulitan untuk tidur. Sial. Hmm. Gara-gara perempuan culas itu, aku tidak bisa tidur. Keningku terasa menebal. Telingaku berdengung. Demit. Ah. Seperti saat itu pula, malam yang hening di istana dikejutkan oleh terdengarnya dua ekor kuda yang berderap melintasi alun-alun dan langsung menuju ke regol istana. Beberapa orang prajurit segera berloncatan dan mengharang. Aku rajamu prajurit. Aku Ken Arok. Oh, ampun tuanku. Hamba tidak tahu tuanku yang datang. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik prajurit. Apakah terjadi sesuatu yang luar biasa selama aku pergi? Uh, hamba tuanku, keadaan aman. Tidak terjadi sesuatu tuanku. Bagus. Apakah Senopati di Posari saat ini berada di istana? Uh, uh, Tuan Senopati Diposari bertugas nganglang tuanku dengan membawa beberapa orang prajurit mengelilingi kota raja. Baiklah. Katakan kepada Diposari jika ia nanti telah datang bahwa aku sudah kembali ke istana. Besok pagi suruh ia menghadapku. Hamba tuanku. Buka regolnya. Hei teman-teman, buka regolnya. Baik. Borgol utama halaman istana telah dibuka, dan Sri Baginda yang ditemani para Cikgading terus memacu kudanya perlahan masuk ke dalam halaman istana. Dua orang prajurit bergegas menerima kuda itu dan menuntunnya ke kandang kuda. Di halaman istana, Ken Arok menghela napas panjang, seolah akan dihisapnya seluruh lapisan udara di Singasari itu. Dan para Cikgading melakukan hal yang serupa seolah udara Tumapel jauh lebih segar dari udara Padang Karaudan yang telah terbakar hangus. Hari hampir pagi para Cigading. Hamba tuanku. Kembalilah ke barakmu. Dan ingat, jangan mengobrol cerita pada siapapun. Jangan ceritakan apa yang telah terjadi di padang karautan itu pada siapapun. Hamba akan menyimpan peristiwa itu rapat-rapat. Hamba tidak akan bercerita pada siapapun, tuanku. Bagus. Sekarang aku izinkan kau pergi meninggalkan aku. Uh, hamba mohon diri, tuanku. Pergilah. Kehadiran Ken Arok membuat hati Ken Umang merasa gembira. Meski istri raja itu merasa heran karena belum genap 40 hari seperti yang dijanjikan Sri Baginda itu telah kembali. Ken Arok merasa heran melihat Ken Umang nampak tidak tidur semalaman. akan sembah tuanku. Aku terima sembahmu, Ken Umang. Tetapi nampaknya semalaman kau tidak tidur, Ken Umang. Benarkah itu? Hamba tuanku. Mengapa? Apakah ada hal yang menyebabkannya? Ah, semua ini gara-gara... Gara-gara apa? Putra tuanku, Toh Jaya sakit, tuanku. Toh Jaya sakit? Benar, tuanku. Kenapa? Sakit apa? Hamba berkeyakinan ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang pada Toh Jaya, lalu menggunakan semacam guna-guna atau sejenisnya untuk mencelakai Toh Jaya, Tuanku. Singasari yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi itu memandang Ken Umang dengan tatapan mata yang tajam menyelidik. Berdasarkan pengalaman dari apa yang telah terjadi, Ken Arok tidak mempercayai kata-kata itu begitu saja. Tanpa menunggu Ken Umang menjawab, Ken Arok bergegas melangkah ke sebuah bilik di mana Toh Jaya dibaringkan. Diperhatikannya tubuh Toh Jaya yang tidur lelap dirapanya lengan dan keningnya. Ken Arok mengangguk-anggukan kepala. Kau mengira Toh Jaya sakit karena ada yang membuat. Hamba tuanku, hamba yakin hal itulah yang terjadi. Lalu siapa yang telah memberi tapel dari daun dadap kerep itu? Seorang dukun yang telah dipanggil tuanku. Hmm. Tapal itu sudah betul. Tapal itulah yang menurunkan panas tubuh Jaya. Tuduhanmu seolah ada pihak-pihak yang salah mencelakai anakmu dengan menggunakan sejenis tenung sama sekali tidak benar. Pikiranmu saja yang tidak jernih, gampang mencurigai orang lain kan umum. Akan tetapi, hamba yakin tuanku. Apakah kalau kau merasa yakin lalu pasti benar kan umum? Dan sakit itu bisa menimpa siapapun. Tidak peduli anak raja. Aku lelah. Aku baru saja pulang dari perjalanan yang jauh. Jangan bebani aku dengan persoalanmu yang ada kalanya tidak masuk akal itu, Ken Umang. Perintahkan kepada Emban untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Aku ingin membersihkan diri, mandi keramas. Hamba tuanku, hamba akan memerintahkan kepada Emban untuk menyiapkannya. kembalinya Sri Baginda telah sampai di telinga Kandedes. Tetapi istri tua Kandedes itu tidak merasa perlu tergesa-gesa untuk bertemu dengan suaminya. Kandedes bersikap lebih baik menunggu Kang Arok mendatanginya daripada mendahului menjumpainya. Di bangsal pasewakan dalam, di pagi hari itu, Sri Baginda menerima Senopati Diposari mengharap. Sembah dan bakti hamba, tuanku. Aku terima sembah baktimu di Posari. Di samping hamba terkejut. Karena belum genap jumlah hari yang tuanku sebutkan. Tuanku telah kembali. Karena tidak ada gunanya aku berlama-lama di padang karautan di Posari. Ampun, tuanku. Apakah hamba diperkenankan untuk mengetahui apa yang telah terjadi hingga tuanku mengambil keputusan untuk segera kembali ke Singasari? Ada pihak-pihak tertentu yang telah menggangguku di Posari. Sayang sekali, mereka terlalu licin. Hingga aku tidak mengetahui siapa sebenarnya mereka. Ah, sudahlah. Itu tidak terlampau penting di Posari. Sekarang aku yang meminta laporanmu. Apa saja yang terjadi selama aku pergi? di Diposari dan Ken Arok kemudian terlihat dalam sebuah pembicaraan yang nampak bersungguh-sungguh. Senopati Diposari melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan selama Sri Baginda berada di Padang Karautan. selanjutnya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.